Para hadirin dan Jumat rahimahullah Walaupun kita sudah memasuki bulan Ramadan Perkenankan saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jemaah karena syawal malam dan kita mudah-mudahan amal ibadah kita sepanjang Ramadan yang lalu diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan tahun yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Amin. Karena itu perkenankan saya mengambil materi pada siang hari ini adalah fitrah. Tadi saya sitir satu ayat yang kita dapati di dalam surah yang ke-30 surah Ar-Rum ayatnya pun ayat ke-30 jadi bagi jemaah yang mau melihat nanti sampai di rumah atau di kantor ingin mencoba atau mengenal juga ilmu Al-Quran silakan mudah-mudahan bisa memonitor apa yang saya bacakan ayatnya berbunyi fa'atim wajhaka lid-dini hanifa maka wahai agar kerah wajahmu kepada agama secara tepat. Fitrah Allah yang lati fatah nasa alaiha yang fitrahnya sama dengan fitrah manusia. Fitrahnya Islam itu sama dengan fitrahnya manusia. Fitrah Allah yang lati fatah nasa alaiha. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan lagi bagi apa yang sudah ditetapkan Nalika dinul qayyim walakin aksar nasi la yaman. Demikianlah Allah menetapkan meneguhkan agama itu tapi saya sebagai usaha manusia tidak mengetahui. Karena itu agama satu-satunya yang diterima oleh Allah adalah Islam. Agama yang fitrah. Barang siapa mencari pedoman selain Islam, ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل وهو من الآخرة nanti di akhirat dia tergolong orang yang rugi karena apapun amalnya di dunia ini tidak ada gunanya sebab jalannya yang dipilih sudah salah karena itu kalau kita ilustrasikan fitrahnya agama itu telapak tangan kanan maka fitrahnya manusia itu telapak tangan kiri Jangan dipertemukan macam ini keistimewaan Islam. Jadi jangan mencoba-coba mencari jalan lain daripada Islam. Kalau demikian, apa makna fitrah itu? Dan bagaimana sifat orang yang fitrah itu? Mari kita lakukan. Rasulullah SAW menyatakan, "Kullu mauludin yuladu al fitrah." Tiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Bersih, suci bersih. Tidak ada noda dan dosa. Fa'amalahu yahudanihi atau nasiranihi atau majisanihi atau baik. Kedua orang tuanya yang menyebabkan anak itu menjadi Nasrani, menjadi Majusi, apakah menjadi yang lainnya Mungkin sekarang ini ada yang menjadi ateis dan sebagainya. Itu orang tuanya yang membantu. Tapi lahirnya bayi itu fitrah. Tidak ada noda dan dosa. Mudah-mudahan kita sesudah memiliki kepada Ramadan kemarin, kita akan kembali seperti itu. Karena di hadis lain Rasulullah katakan, Syahrul Ramadan, Syahrul kata Allah alaihi wasallam, Wasana lakum qiyamah Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah wajibkan bagi kalian menegakkan menunaikan puasanya dan menegakkan salat tarawih. Faman Ramahu Iman dan Wahdi hisaban Barang siapa menunaikan puasa dan salat itu dengan iman dan tidak mengharapkan balasan, balasan kecuali dari Allah, maka Kharajat Kayak kayaun wadatahumu Dikeluarkan dia dari dosa-dosanya Persis seperti waktu baru dilahirkan generasi ibunya Insya Allah mudah-mudahan semua jemaah kita yang hadir di sini serta keluarga semuanya tergolong oleh fitrah Amin. Kalau demikian, bagaimana ciri-ciri orang fitrah itu perlu kita kenal supaya kita ketahui apakah kita orang yang fitrah atau tidak. Mari kita coba renungkan. Yang pertama, orang yang fitrah itu cirinya merdeka. Maaf saya akan dua tangan. Merdeka kita itu dua tangan, bukan satu tangan. Kalau merdeka dunia ini satu tangan, merdeka yang diajarkan Allah itu dua tangan. Kenapa dua tangan? Karena kita tidak tergantung lagi kecuali pada Allah. Itulah kan pernyataan kita di dalam surah Al-Kahfi. Allahu ahad, Allahus samad. Allah saja tempat bergantung kita. Karena itu saya mohon hati-hati. Saya ingin menasihatkan diri saya dan Anda sekalian. Jangan sampai kita merasa takut kepada makhluk. Ini kalau istilah di perusahaan biasanya bahwa takut sama atasan, hati-hati kalau sampai terjadi yang demikian itu mohon maaf ini adalah benih-benih syirik. Karena mulai takut bukan dengan Allah tapi dengan selain Allah. Mereka kita. Saya tahun 2009 pernah didatangi oleh seorang profesor, Pak Kiai saya ingin menyampaikan salam dan amanah dari seseorang disebut namanya wabarakatuh Beliau minta kalau boleh Bapak menjadi penasehat Ketua Badan Penasehat dari Partai Dia. Saya kontak mengangkat dua Alhamdulillah saya sudah merdeka. Saya tidak mau lagi tunduk kepada siapapun dan kepada apapun juga. Itu ciri fitrah yang pertama. Jangan sampai kita ke diri kepada selain Allah. as tempat kita bergantung. Kemudian yang kedua hanif. Al-hanif. Hanif ini adalah warisan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang kita baca setiap kali salat. Hanifah muslimah bahwa ada Selalu kita baca itu. Apa artinya hanif? Berbicara selalu baik dan benar. Tidak mau berbuat salah, berbicara salah. Selalu benar. Kalau kita terpaksa dihadapkan pada demikian itu, jangan bicara. Lebih baik diam. Maka Rasulullah bersabda, Pada siapa yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan hari kemudian Maka kalau dia bicara-bicara yang benar dan baik Kalau tidak lebih baik dia diam Jangan berbicara Lebih baik tutup mulut Ini yang banyak adik Bagaimana kalau kita dipaksakan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak benar? Berani menyatakan tidak kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang batin. Contohnya saya ambil Silakan buka surah Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ila akhir ayat sallallahu Kalau kedua orang tuamu memaksa engkau untuk mensyarikatkan dandi Allah dengan yang lain yang kau tidak ketahui maka Jangan kau taati keduanya. Fala tutahuma. Jangan kau taati keduanya. huma fit dunia ma'rufa. Tapi pergaulilah mereka dengan urusan dunia dengan cara yang baik. Maaf saya mengambil contoh sangat pribadi. Saya nikah dengan wanita dari Sulawesi Utara yang tadinya manusia. Kalau pertama kali saya pulang bersama beliau sudah masuk Islam di kampung keluarga minta mereka panggil saya dulu, dulu kita ziarah ke makam ayah. Ziarahnya di mana ini? Saya kata, sudah ada. Mari kita ziarah ke makam orang. Tapi sampai di sana jangan butuh Kenapa? Dilihatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه بزيارة رسول الله ke makam itu. Fabaka wa abka man Beliau menangis dan menangis sahabat-sahabat yang bersama beliau. dalam keadaan menangis itu beliau berkata, Astagfirullah Rabbi fi astagfirullah. Aku mohon izin pada Tuhanku supaya diperkenankan aku memohonkan ampun untuk ibuku. Maaf sebagai catatan. Ibu Rasulullah itu meninggal sebelum Islam. Apa zaman Falak yang dari. Allah tidak izinkan Rasulullah Muhammad SAW minta izin untuk mendoakan memohonkan ampun untuk ibunya. Tidak izin. Thumma sa'adantuhu fi an azura qablah. Kemudian aku memohon izin pada Tuhanku supaya diperkenankan aku menziarahi di makam ibu. Adil, maka diizinkan. Fazurul kubur apa oh, bisa bisa Karena itu sering-seringlah kalian berziarah ke kubur karena itu mengingatkan kalian akan mati. Berziarah itu boleh, tapi mendoakan orang yang sudah mati Suka diampuni Allah karena dia meninggal di luar Islam? Tidak begitu. Kenapa? Bagaimana toleransinya orang Islam ini? Orang sudah meninggal dalam meninggal. Eh, saya mengilustrasi. Kalau kita ilustrasikan secara material, masih hidupnya dia senang makan capcay babi maaf. Karena sudah mati, kita jadi dia dengan keburi jalan dia tidak sama dengan kita. Jadi tidak ada jalannya untuk memintakan ampun. Ini peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Begitu juga saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian, terutama saya sendiri pribadi, hati-hati dengan fitnah. Orang yang memfitnah ini kalau dia tidak turun maaf kepada orang yang difitnah dan juga bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha dikatakan sel sampai meninggalnya tidak taubat. Waktu dia meninggal, anaknya minta kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa permintaan. Yang pertama dia minta, ya Rasulullah, maafkan ayahku atas kelakuan. Aku maafkan. Yang kedua ya Rasulullah, boleh aku mohon garis itu jubah itu untuk kafan. Ya, silat Dua. Yang ketiga, ya Rasulullah, mohon engkau mensyaratkan jenazah saya. Rasulullah mau jadi imam saat itu Saat itu Umar bin Khattab sudah menunjukkan gelagat tidak senang. Kenapa dipenuhi semua permintaan? Tapi Umar tidak bisa berbuat apa-apa. Yang keempat minta lagi, ya Rasulullah, tolong mohonkan ampun buat ayahku yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Turun ayat silakan buka Al-Qur'an yang bertempat. Ayat 80 surah At-Taubah. Istaghfir lahum Allah tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marrah. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Silakan buka. At-Taubah 80. Kau mohonkan ampun buat mereka atau tidak kau mohonkan ampun buat mereka sama saja. Seandainya kau mohonkan ampun 70 kali sekalipun tidak benar. terjadi. Karena yang demikian itu dia kufur pada Allah dan Rasulnya dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Alhamdulillah kita Berhati-hatilah kata ini. Jangan sampai melakukan fitnah. Maaf kalau saya boleh cerita sedikit saja. Kasus pribadi saya. Dari 79 saya dakwah di satu tempat. Mulai dari majelis salim, yayasan, kemudian mengembangkan sekolah dan sebagainya. Tahun 98 dan saya harus dibunuh? Hanya karena fitnah. Fitnahnya setumpuk. Maaf. Saya tulis itu. Bagi jemaah yang ingin mendapatkan informasi itu silakan kepada saya di mobil saya. Saya bawa Fitnah itu tajam sekali. Maka itu Allah katakan al-fitnah itu asyad munal. Fitnah itu lebih kejam daripada Jadi kalau orang memfitnah seseorang, sebelum dia minta maaf kepada orang kita dan mohon ampun kepada Allah taubat sebelum meninggal jangan harapkan nanti di akhirat dia tertawa orang yang disebut dengan muflis bukan muflis bukan mim kha lam sin ini mim fa la sin muflis apa artinya? Bangkrut. Nanti di akhirat waktu diperiksa, dia ada pahala puasanya, pada saatnya pada zakatnya. Tapi dia banyak meminta orang. Maka waktu ditimbang, itu semua perbuatan baiknya akan ditransfer pada orang yang difitnah. Kalau ini habis, maka dosa-dosa orang yang difitnah itu ditransfer ke dia. Dan kalau itulah dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, Hati-hati itu Inilah mufidis Jadi kalau tadi ada beberapa ciri orang iman, orang yang uh, eh, suci bersih. Jadi yang pertama tadi mereka, yang kedua kemudian hadis. Yang ketiga ini mengatakan tidak kalau berhadapan dengan yang Yang keempat orang yang termasuk selesai menunaikan Ramadan kemarin ini keluar dari dosa-dosanya maka yang keempat dia akan selalu memberi manfaat pada orang lain silakan buka surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 24 25 di situ Allah mengilustrasikan alam taraja كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memberi perumpamaan kalimat taibah sepakat para ahli tafsir mengatakan kalimat taibah itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Allah yang berpegang teguh pada kalimat kasih jalan kasajaratin taibah seperti pohon yang baik asluha sabitun akarnya menghujam ke dalam bumi wafaruha fis sama yang menjulang ke langit tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha setiap saat, setiap musim orang mengambil buah menikmati buah itu memakan buah dari pohon itu atas izin Tuhan Demikianlah perumpamaan orang yang berpulang tubuh kepada kalimat tauhid dari fitrah. Kalau dia hidup, dia memberi manfaat kepada orang lain. Di mana saja dia, insya Allah dia meninggalkan kebaikan. Hadirnya situ orang. Ketika hadirnya dipertanyakan kemana dia, dia tidak Boleh jadi dia sakit atau dia minta atau dia meninggal. Ini ciri orang yang hidup. Mudah-mudahan saya berharap betul insya Allah Kita semuanya ini termasuk dengan keluarga kita Orang-orang yang fitrah tadi Amin ya Kemudian yang terakhir Orang yang fitrah ini selalu toleransi Apa saya toleransi sini? Tengkan rasa Tapi hati-hati dengan istilah toleransi Jangan lantas mengatakan kita toleransi itu mengatakan benar atau agama orang Jangan telah tawarnya kita berbuat baik, tapi terhadap agamanya tetap tidak bisa kita tidak Ini bersalah-salah saya orang mengatakan selama kita kan sama-sama umat beragama di Indonesia ini. Hati-hati. Jangan gampang gampangkan agama. Bagaimana Nabi Nuh AS anaknya sendiri yang tidak mau ikut ke atas kapal beliau itu? Ya bunaya yang keluar. Wahai anakku, mari naik ke atas gunung. Kenapa kau anak? Kenapa hidup Allah? Ya dong. Itu bukan dua kamu lagi tinggalkan saja. Begitu tegasnya itu dalam Tuhan manusia. Jangan kita enak-enak saja mata tafsir kita umat beragama di dunia. Boleh toleransi dalam pengertian kita berbuat baik kepada siapa saja, tapi dalam urusan dunia dalam urusan agama laku dibukum wadir tegas jangan sampai kita terkecoh oleh istilah toleransi toleransi ini dalam bahasa Arabnya dikatakan Rasulullah Inna khairati al-hanifi atau sama Sesungguhnya agama yang terbaik di sisi Allah itu adalah agama yang lama berada dan toleransi. Ini bisa terbuka di surah Bismillah ayat 33 31 32 di situ Allah menyatakan wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim tidak akan satu peraturan yang demikian itu kecuali orang yang sabar dan tidak akan satu peraturan yang demikian itu kecuali orang yang hadzin 'adzim mempunyai kebenaran di dalam dirinya selalu wajahnya kebenaran dipetakan. Kita bukan yang menunjukkan kecewa orang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dapat itu. Insya Allah kalau kita sudah itu mudah-mudahan kita tergolong oleh yang fitrah dan insya Allah mudah-mudahan eh, bisa kita turunkan kepada anak cucu kita. Insya Allah mudah-mudahan keluarga kita seperti itu dan Allah mudah-mudahan meredai kehidupan kita semuanya.